Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mendumah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah ma'ruf. Nama beliau siapa? Abu Bakar bin Abi Dawud siapa namanya Abu Bakar? Abdullah. Naam barakallahu fikum. Abu Dawud siapa? Nama Sulaiman Ibn Ash'af As-Sistani rahmatullah alaih. Jangan sampai terlupakan barakallahu fikum hafizakumullah. Sekarang kita masih berada pada pantun yang pertama, pembahasan yang pertama. Apa lafadnya? Naam tamassak bihablillahi wattabi'il huda Wala Taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Ikhwani fi din azza wa Naam kita lanjutkan yang sampai oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah taala mengenai definisi bid'ah bahwasanya bid'ah itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Kata beliau, wal bid'u laisa fiha khair. Yang namanya bid'ah bid'ah itu tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Walaupun dipoles-poles dengan seindah apapun, bid'ah itu sesat. Yang namanya kesesatan di neraka. Kita lihat. fahiyatu ba'idu 'anillah, yang mana perbuatan-perbuatan bid'ah perkara-perkara bid'ah itu bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena konsekuensinya orang kalau berseberangan dengan as-sunnah, menyelisih as-sunnah, otomatis dia apa? akan mengarahnya ke perkara-perkara bid'ah. Naam. Eh, barakallahu fikum hafizakumullah disebutkan di dalam kitab Bustanul Wa'idin. Naam barakallahu fikum Ibnu Jauzi rahimahullah apa itu? Ikhwanana Naam barakallahu fikum ikhwanana iyyakum wa mukhalafat sunnah fa inna dhalika yub'idukum minal jannah. Wahai saudara-saudara kami, hati-hati kalian menyelisih as-sunnah karena menyelisih as-sunnah itu bisa menjauhkan kalian dari surga. Nah, karena ujung-ujungnya ke bid'ah ini arahnya. Kalau sudah ke bid'ah sudah. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat. hiya tub'idu 'anillah, yang mana perkara-perkara bid'ah bisa menjauhkan dari Allah wa tughdibu. Nah, wa Allah azza wa jalla. Dan juga membikin Allah Taala murka dan marah. Amma sunanu fa innaha khairun kulluha. Adapun perkara-perkara sunnah maka semuanya adalah kebaikan yardahullahu wa yuhibbuha wa yusibu 'alaiha yang mana Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap as-sunnah dan mencintainya serta memberikan pahala kepada as-sunnah tersebut. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala juga menyebutkan di dalam syarah beliau terhadap beberapa risalah beliau. Beliau mengatakan Na'am barakallahu fikum hafizakumullah wa man faraqa Nam wa man tarakal haqqo fa innahu yubtala bil batil. Barang siapa yang meninggalkan al-haq maka dia diuji dengan kebatilan. Jadi hati-hati. Kalau sudah ada al-haq di hadapannya, Al-Qur'an was sunnah, jangan pindah ke mana-mana. Jangan pindah ke ucapan fatwa ulama, fatwa ulama, fatwa kibar ulama, jangan. Nah, ikutilah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatwa ulama adalah apa? Hujjah atau dalil manakala tidak berseberangan dengan hujjah. Paham ya? Maksudnya boleh kita ambil sebagai pedoman atau patokan manakala tidak berseberangan dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun kalau fatwa ulama berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah bukan hujah sama sekali. Nah, jangan tertipu, jangan terkecoh dengan para ulama yang katanya membolehkan televisi, membolehkan gambar makhluk bernyawa. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau seandainya mereka membolehkan mereka bukan hujah, mereka manusia biasa seperti Nah, yang lainnya, hanya saja ketergelinciran para ulama bukan berarti diperbolehkan maksiat. Paham ya? Bukan berarti kemaksiatan itu boleh. Naam tergelincir itu perkara yang bisa dikatakan hampir setiap manusia karena manusia tidak maksum dari kesalahan. Namun ikutilah dalil yang tidak pernah berubah sejak dahulu hingga saat ini hingga akhir zaman nanti. Dalil Al-Qur'an Sunnah tidak akan berubah. Tapi kalau antum yang ikuti fatwa ulama yang dulunya berfatwa bahwasanya haram, TV haram, gambar enggak boleh, sekarang berfatwa fatwa enggak masalah. Boleh ngikuti perkembangan zaman. Zaman yang mana yang mereka ikuti? Zaman yang rusak. Zaman itu barakallahu fikum. Kalau antum perhatikan tidaklah datang kecuali setelahnya lebih apa? Jelek. Kok diikuti bagaimana? Jangan diikuti zaman dengan hawa nafsu. Ikutilah perkembangan zaman dengan dalil. Ikutilah perkembangan zaman dengan ilmu. Kalau tidak berbahaya sekali. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, rawahul Bukhari dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Hati-hati barakallahu fikum. Ikuti perkembangan zaman tidak masalah, tapi dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Eh, dikit-dikit ini hukumnya Pak, boleh, enggak masalah, lanjutkan, jalan terus saja Paham Jangan gitu dilihat dulu ada dalilnya enggak. Berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah atau tidak? Ingat baik-baik. Kalau sandaran kita adalah Al-Qur'an Sunnah, tidak akan berubah. Yang haram haram, yang halal halal. Tapi kalau sandarannya ucapan ustaz fulan, syekh fulan, fatwa ulama fulan, itu terkadang berubah. Terkadang berubah. Kecuali yang benar-benar istiqomah di atas Al-Qur'an was sunnah. Ikhwani fi din azza wa kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kama anna Allah taala yubghidul bid'ah wa yubghidu ahlaha wa yu'aqibu 'alaiha. Hati-hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci perkara-perkara bid'ah dan membenci pelaku bid'ah, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan hukuman kepada pelaku bid'ah tersebut. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Ikhwan fi din azzani wa zakumullah, hati-hati kata beliau, fala majala liziyadati wal idafati wal istihsanat, hati-hati kata beliau. Tidak ada celah. Naam, tidak ada tempat lagi untuk menambah-nambahi. Naam, atau menyandarkan sesuatu sandaran-sandaran kepada agama ini atau menganggap perkara-perkara yang baik atau yang bagus tidak ada lagi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya agama Islam ini agama yang sempurna, Nah, tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Sempurna sudah. Wattiba'in nas alamahum 'alaihi hati-hati. Dan justru mengikuti manusia atau tidak ada alasan lagi untuk mengikuti manusia sesuai dengan apa yang apa perbuatan mereka berada di atasnya masih sesuai dengan naan kebanyakan mereka jangan. Ikutilah dalil. Walaupun mereka banyak, antum hidup di kampung, kampung antum, kampung kita misalkan seringnya mereka melakukan ritual-ritual fitnah karena banyaknya orang kita ngikuti? Enggak. Kita harus berani menolak dan tidak ikut. Kalau itu perkara bid'ah, perkara yang berseberangan dengan syariat. Karena kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, justru mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Naam, wa in tuti aktsara min fil ardi yudilluka an sabilillah jika engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya justru mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah dalil, ikutilah hujjah, ikutilah Al-Qur'an dan As-Sunnah yang tidak akan berubah sejak dahulu hingga saat ini sampai nanti akhir zaman. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Hatta na'rifa dalilahum hingga kita mengetahui dalil mereka. Jadi jangan menambah-nambahi perkara baru dalam agama Jangan menganggap perkara-perkara yang bagus indah itu langsung dikerjakan. Jangan mengikuti kebanyakan manusia sampai kita melihat dalil mereka. Dalilnya ada enggak? Kalian melakukan ritual-ritual seperti itu ada dalilnya enggak? Kalau orang sudah meninggal dunia ya udah biarkan. Paham ya? Didoakan saja cukup. Enggak perlu diiringi tahlilan eh, ratusan, seratus hari, kemudian ribuan atau istilah sewonan. Paham ya? Nama yang semisalnya atau dibacakan tahlilan Al-Fatihah berkali-kali eh, sepekan pertama atau misalnya nggak perlu. Itu semua cara ritual bid'ah. Lah boleh nggak Ustaz kita ngirim Al-Fatihah? Ngirim Al-Fatihah bagaimana dalilnya ada nggak gitu loh? Paham ya? Enggak ada dalilnya ngirim Al-Fatihah gimana? Kalau mau ngirim ngirim doa saja. Allah maghfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa-doa seperti itu malah sampai. Tapi kalau surat Al-Fatihah sampai dari mana? Dalilnya harus ada, bukan dengan istisanat Masa sih? Surat Al-Fatihah kan bagus. Bagus na'am. Tapi untuk menyampaikan sana-sana dari mana dalilnya? Paham ya? Karena butuh dalil. Tapi kalau doa sampai. Dimanapun kalian berada berdoa sampai. Selama yang doakan itu muslim mukmin. Tapi kalau orang kafir nggak akan sampai. Sawa'un 'alaihim astaghfarta amlam am lam lahum Sama saja. Kalian mintakan ampun untuk orang kafir ataukah tidak nggak akan diampuni. Paham ya? Walaupun bapaknya sendiri, ibunya sendiri minta doa untuk diampuni enggak akan diampuni. Ikhwan fi din azza Kita lihat yang terakhir ini perhatikan baik-baik. Fa in kanu ala haqqin ittaba'nahum. Kalau seandainya mereka berada di atas al-haq maka kita mengikuti mereka. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya mereka berada di atas al-haq maka kita mengikuti apa? Mengikuti mereka. Allah Ta'ala wa Ta'ala berfirman, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku. Maksudnya agama apa ini? Agama tauhid, yaitu Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Agama tauhid Nabi Ibrahim eh, dzurwatul muwahhidin. Nah, barakallahu fikum Nabi Ibrahim alaihissalam panutan dalam masalah tauhid. Nah, beliau bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi beliau adalah orang yang beragama Islam dan senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Naam, maka Nabi Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim tidaklah orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Muslim, Hanif. Apa itu Hanif? al Mukbilu ala Allah, Al-Mu'ridu amma siwa. Itu Hanif. Apa itu Hanif tadi? al Mukbil ala Allah, Al-Mu'ridu amma siwa. Hanif itulah orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ewa na'am. Kita lihat barakallahu fikum kata beliau, hadal ittiba'u ala haq ini ittiba' mengikuti atau kebenaran enggak masalah. Kami mengikuti bapak-bapak kami di dalam apa kebenaran enggak masalah. Tapi kalau di dalam perkara-perkara kesyirikan, perkara-perkara bid'ah jangan. Nah, barakallahu fikum. Kita ini enggak bisa kalau enggak tahlilan. Lalu kalau bapak kita meninggal ya paling minim dibacakan Yasin lah atau surat Al-Fatihah. Nah, kenapa? Ngikutin mbah-mbah kita dulu ngikutin nenek moyang kita dulu. Siapa nenek moyang? Antum tahu nenek moyang? Enggak tahu juga kan? Kita tuh enggak tahu siapa nenek moyang. Eh, moyang itu siapa? Nah, barakallahu fiikum Allah musta'an. Ikutilah dalil, ikutilah Al-Qur'an was sunnah. Nah, barakallahu fiikum. Amma idza kanu ala ghairi haqqin fa innana la nattabi'uhum walau kanu min afdhalin nas. Adapun kalau seandainya mereka tidak berada di atas al-haq, maka kita semuanya tidak akan mengikuti mereka. Walaupun bapak-bapak kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita, nah barakallahu fikum kita enggak akan ikuti mereka. Kalau tidak berada di atas al-haq. Walau kanu min afdhalin nas, walaupun mereka termasuk manusia yang paling afdal. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, ikutilah dalil, jangan sampai kita berseberangan dan meninggalkan dalil karena barang siapa yang berpaling dan meninggalkan dalil maka dia akan melenceng dan terpeleset dari jalur atau jalan yang lurus sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil wala dalila ila Allah wal jannah siwal kitab was sunnah wa kullu tariqin lam yashabha dalil Qur'ani was sunnah fahiya min turuqil jahim wasyaitanir rajim. Artinya barang siapa yang memalingkan dirinya dari dalil, berpaling dari dalil, berpaling dari hujjah maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus dan tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah dan setiap jalan, setiap prinsip, setiap ajaran yang tidak berlandaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka itulah jalan-jalan yang menghantarkan kepada neraka jahim dan merupakan jalannya syaitanir rajim, jalannya setan yang terkutuk. Nasallahu wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi rabbil alamin.